Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Buya, uh, eh, saya ingin bertanya. Waktu itu saya pernah ikut kajian dalam kitab Al-Madhibul Arba'ah bahwasanya kalau misalkan ada dua orang, yang satu bermadhab Imam Imam Maliki, yang satu bermadhab Imam Syafi'i. Kalau misalkan kan udunya dari madhab Imam Imam Maliki itu harus diusap Sedangkan dalam madhab Imam Syafi'i cukup air saja yang mengalir gitu. Dan ketika sesudah so, e, beres sudunya, terus mereka melakukan sholat. Apakah yang madhab Imam Syafi'i bisa berjamaah pada madhab Imam Maliki atau tidak? Gitu. Karena kalau tidak, ya kalau misalkan saya tidak salah pemahaman, itu tidak boleh bu ya gitu. Terus satu lagi, ada kisah ada dua buah ember, kemudian ada dua orang juga eh, yang akan wudhu. Tiba-tiba ketika dua orang itu akan wudhu, terlihat eh, kucing yang telah melewati ember tersebut eh, dan salah satu embernya itu seperti terkena kucing, tetapi tidak terlihat ketika kucing menyentuh air di ember itu gitu. Kemudian salah satu eh, dari itu tuh menyangka bahwa kucing itu telah menyentuh air dalam salah satu ember. Nah kemudian tetapi yang satu lagi karena tidak melihat kucing yang menyentuh ember sehingga dipakailah untuk kudu. Jadi yang satu tersentuh diibaratkannya, yang satu tidak. Tapi dua-duanya dipakai oleh orang oleh dua orang tersebut gitu. Dan kemudian mereka pun sholat apakah boleh e, berjamaah atau harus sholat masing-masing Mungkin itu saja. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang berwudu, jika ada orang madhab Imam Syafi'i bermakmum kepada orang bermadhab Imam Malik, atau kita madhab Imam Syafi'i bermadhab dengan ber, eh, bermakmum dengan orang yang madhabnya Abu Hanifah, ada perbedaan di dalam cara berwudu. Misalnya kita melihat orang bermadhab Abu Malik atau Abu Hanifah. Habis wudhu ngecup kening istrinya. Menurut madhab Imam Syafi'i kan batal. Berarti menurut keyakinan dia, dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Saya buat contoh yang ekstrim saja, bukan masalah wudhu tadi ini. Lebih ekstrim lagi ini contohnya, lebih jelas lagi. Kita melihat orang bermadhab Imam Abu Hanifah. Habis dia itu melakukan wudhu, tatonya bonceng istrinya berjalan. Mau ke masjid atau mengecup kening istrinya di masjid mau ke masjid apakah kita boleh bermakmum dengan mereka itu termasuk tadi dicontohkan bahasanya di dalam madhab Imam Malik cara berwudhu itu ada namanya adal tadlik dalku jadi wudhu dalam madhab Imam Malik tidak sah kecuali harus dipijat digosok begitu kalau madhab Imam Syafi'i banyak gini kena ah, beres ah, ah, ah, airnya malas makanya dalam madhab kita sunnah untuk digosok biar semakin yakin kalau air itu nyampe kepada kulit kita di dalam madhab Imam Malik hal itu adalah wajib harus ada digosok termasuk mandi besar digosok kalau tidak tidak sah bagaimana kita bermakmum dengan orang yang ber atau madhab Malik ikut Imam Syafi'i sebab menurut madhab Malik madhab Syafi'i begitu tuh nggak sah anda maliki ikut madhab syafi'i wuduknya cuman begini tok pemalas ya, ya. nggak melawan ke sunnah ya. bagaimana madhab syafi'i ketahuilah atau lebih ekstrim lagi, misalnya selama ini. Dalam sholat sekaligus, bukan urusan wudhu, wudhu jauh. Wudhu itu jauh dari sholat. Sebab tidak semua orang wudhu lalu so, sholat. Langsung saja, ada orang melakukan sholat. Kemudian dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dengan yakin anda tahu kalau dia tidak pakai bismillah. Sementara di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu membaca bismillah hukumnya wajib, yang tidak membaca bismillah tidak sah bis Fatihahnya dan yang tidak sah fatihahnya maka tidak sah sholatnya bagaimana dengan ini semuanya dan dalam kenyataan kita sering ketemu orang aneh hidup di lingkungan madhab Imam Syafi'i tak taunya tidak pakai bismillah Ustadz di kampung biasa dulu pakai bismillah tak taunya dapat umroh, umroh gratis eh bismillahnya ketinggalan di Mekah ini kan problem biasanya orang akhir zaman ini ini bagaimana tiba-tiba pulang nggak pakai bismillahirrahmanirrahim baik kalau masalah pengesahan di dalam urusan sholat, memang di dalam kitab seperti kitab Safinatun Najah dan sebagainya, bahwasanya kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak sah, sholatnya menurut kita, maka sholat kita tidak sah. Itu kan pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Dalam istilah fikihnya al-ibrah bi'tiqadil ma'mum la bi'tiqadil imam. Al-ibrah bi'tiqadil ma'mum. Anda sebagai seorang makmum, kalau Anda punya keyakinan sholat imam mau tidak sah, maka kamu tidak boleh mengikutinya misalnya ada tanda-tanda sesuatu yang menjadikan sholatnya batal misalnya tadi dia menyentuh istrinya atau tidak membaca bismillah kecuali kita bermakmum dengan orang yang bermadhab Imam Malik tapi kita tidak tahu wudhunya kayak apa atau madhab Imam Abu Hanifah nggak tahu ada yang membatalkan nyantai gak ada masalah tapi kita melihat sesuatu yang betul-betul menurut madhab kita adalah batal wudhunya atau melakukan satu amalan dalam sholat menjadikan batal sholatnya seperti tidak bismillah bagaimana kita dalam tahap yang pertama adalah kita tidak boleh ngikut mereka sebab kita tidak sah kalau ngikut mereka ini pendapat yang dikukuhkan akan tapi pendapat yang kedua dalam madhab Imam Syafi'i al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil makmum kalau seandainya imam itu sah menurut dia maka kita boleh mengikutinya ini adalah cara bijak kita di saat kita menghadapi orang yang tidak bijak ada orang di Indonesia menjadi imam nggak pakai bismillah, pasti dia nggak bijak. Umat Madhab Syafi'i di Indonesia, kenapa nggak pakai bismillah? Apa sih repotnya baca bismillahirrahmanirrahim? Kalau Anda mau madhab lain, Anda kalau tidak mau bismillahirrahmanirrahim, sana ke negeri sana, orang sana yang pakai mengimami tidak pakai bis, bismillah. Jangan Anda hanya mempertahankan sebuah madhab, tapi Anda merusak hatinya orang awam. Imam Ahmad itu marah di saat muridnya itu pengen ke Mesir, Lalu ditanya salah satu murid, apa yang kau lakukan di Mesir wahai muridku? Dia berkata, aku akan rubah orang Mesir untuk bermadhab seperti madhabmu. Imam Malik, Imam Ahmad marah. Salah. Orang awam susah kalau kau mau bawa ngikut. Paling mudah adalah kamu ngikut madhab mereka. Jadi suruh ngikuti madhabnya orang awam. Orang awam berubah susah. Mending kamu ngikuti mereka. Mereka. Lah ini orang Imam Ahmad bijak benar. Lah ini ada orang ngaku mengikut imam-imam begitu. Tak taunya di negeri kita bikin bikin keresahan misalnya tiba-tiba nggak pakai bismillah kemudian tiba-tiba nggak pakai kunut ini kan buat resah umat kalau masalah sahnya sholat ini masalah gampang kalau masalah mengabsahkan sholat mudah akan tapi hendaknya kita itu bijak sama kalau tiba-tiba saya disuruh imam di India sana karena orang India tidak mau pakai kunut mungkin saya harus mengundurkan diri nggak usah jadi imam nggak apa-apa mending saya di belakang nanti saya akan kunut sendiri di saat imam iktidal saya kunut sendiri nggak mengganggu orang India karena orang dia nggak mau kunut nggak usah kalau bahasa Jawa orang PTN aku Aduh, enggak gatelan kalau saya enggak jadi imam begitu loh. Jangan memaksakan diri jadi imam tapi Anda berbeda dengan om umat. Ini pendidikan ulama. Dan kalau saya betul-betul dibawa ke India sana suruh jadi imam, umam subuh, saya enggak saya enggak akan mau. Kenapa? Karena orang India semuanya tidak pakai ku kunut dan saya pakai ku kunut akan tapi saya akan baca kunut dengan diri saya sendiri tetap mendapatkan kesunahan cuman kadang orang ini memaksakan diri untuk punya pendapat seolah dia yang paling benar yang lain adalah lebih ah ini kan penyakit masyarakat ini sehingga muncul di Indonesia orang aneh-aneh tiba-tiba jadi imam nggak pakai kunut nggak ngerti kalau masyarakatnya adalah madhab syafi'i dan dari masa ke masa negeri kita madhab syafi'i tiba-tiba nggak pakai bismillahirrahmanirrahim ini problem Tiba-tiba memfatwakan bahasanya untuk perempuan tidak batal. Ini jangan aneh-aneh. Kalau masalah pendapat orang juga tahu. Saya juga banyak ulama tahu. Kalau madhab Imam Malik tidak membatalkan. Cuman kenapa ini aneh-aneh? Tidak usah aneh-aneh lah. Fikih bukan untuk pamer kepandaian. Akan tapi fikih itu untuk diamalkan. Selagi masyarakat madhab syafi'i. Fatwalah madhab Imam Syafi'i. Jangan bikin gara-gara. Ternyata perlu kebijakan. Lah tak tahunya kalau anda ketemu orang yang nggak bijak begitu. Tiba-tiba menjadi imam di negeri di kampung anda. Tidak tiba-tiba Enggak pakai bismillahirrahmanirrahim maka ketahuilah menjadilah kamu makmum yang bijak makmum yang bijak bagaimana jangan anda langsung menolak dan sebagainya mungkin dia orang enggak ngerti karena dia orang awam yang gara-gara haji umroh langsung ikut ikutan itu dia enggak ngerti itu hanya kelihatan bagus langsung Alhamdulillahirrabbilalamin ikut lagu-lagunya juga nah, ini ikut ikutan dia dia enggak ngerti hukum dia, dia ikut Berarti karena dia imam yang gak bijak, maka kamulah yang bijak. Ikut pendapat yang kedua, al-ibtrah bitikaudil imam. Asalkan bagi dia adalah sah, maka kita makmum boleh ngikut. Jadi boleh ya. Itu pendapat yang kedua, yaitu aja agar kita tidak kaku itu. Dan kami himbau kepada semuanya, menghargai masyarakat itu penting. Mungkin ada seorang juru dakwah, kita juga kenal guru yang madhab Abu Hanifah datang ke negeri ini. Tapi dia subhanallah menjaga, karena dia ngerti dalam tata krama bermadhab yang menjadi masalah itu ada orang yang sok nggak mau bermadhab ini. Seolah-olah pendapatnya yang paling pinter. Padahal dia punya madhab sendiri selain madhab empat itu. Madhabnya madhab baru dia. Ingkar madhab tapi dia punya madhab baru. Nggak mau, nggak boleh. Pokoknya nggak begini, nggak sah. Jadi seolah-olah kalau ada orang kunut itu sudah uh, melakukan astagfirullahaladzim, kunut. Kiki. Madhab Imam Syafi'i semua berkunut. Ini adalah problem-problem umat ini. Nah ini kalau kita menemukan orang yang tidak bijak, kita pun akan bi bijak. Tidak apa-apa anda bermakmum dengan orang bermadhab Imam Malik, Abu Hanifah, ya, yang sudah menyentuh istrinya, ikut pendapat yang kedua, bahwa ibrah bitikotil imami, bitikotil makmum, asalkan menurut dia adalah sah, kita boleh. Termasuk kita masuk kampung, ketemu imam yang gara-gara dia mewakafkan tanah, dia pengen jadi kiai rupanya. Bacanya nggak karu-karuan. Pernah kita masuk satu daerah. Kenapa kok yang jadi khotib kok dia saja, yang jadi imam dia saja? Karena dia bangun masjid pengen jadi kiai rupanya. Jadi yang lain nggak boleh jadi imam. bacanya belepotan. Qurannya nggak karuan. Waduh gimana ini? Ya memang bisanya begitu. Aslinya kita sebagai orang yang bacaannya lebih fasih tidak boleh bermakmum dengan orang yang makhrajnya nggak benar. Itu kan pendapat yang dikukuhkan. Tapi pendapat yang kedua sudahlah. Kalau memang dia bisanya begitu, kita boleh ikut di belakangnya. Ini adalah yang harus kami himbau. Bahasanya hendaknya anda itu bijak. Kalau anda mungkin anda sebagai seorang yang mungkin anda akan keliling dunia dalam dakwah atau dalam usaha bisnis dan sebagainya mungkin anda pergi ke India sana madhabnya beda anda jangan maksakan dengan cara ibadah anda anda ikut mereka itu adalah cara bijak jangan sok dengan ilmu anda jangan bikin gara-gara bikin resah umat baik kalau di India tiba-tiba mengatakan menyentuh perempuan tidak batal wudhu tidak usah debat karena itu madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala cukup anda ikuti saja selesai tapi kalau di negeri kita Indonesia wajar membicarakan tentang menyentuh perempuan batalkan wudhu karena di masyarakat kita. Jadi seperti itu fatwanya dari para ulama bukan saya. Kemudian uh, apa tadi? Huh? Masalah kucing yang menyentuh air. Oh masya Allah, ulama itu menjelaskan gini loh ya. Ini biasanya ada pembahasan sebelumnya. Kucing apa ini? Kucing biarpun minum di air kita tidak akan merusak kok. Yang dibahas para ulama, jika kamu melihat kucing makan bangkai, ini ada judul sebelumnya. Berarti mulutnya kena bang, guys. Sebab kucing tidak bisa cuci muka. Selama ini kucing tidak bisa cuci mu, muka. Ini dibahas para ulama, bukan urusan kucing menjilat. Kucing kecebur pun tidak ada masalah. Apalagi kucing menjilat. Ini yang dibahas para ulama, jika kucing itu makan bangkai, berarti mulutnya akan kena nah, cis di situ sebab kucing tidak bisa cuci muka kucing tidak bisa kumur dan sebagainya berarti lidahnya adalah kena cis mulutnya kena cis itulah minat tawafina alaikum dialah yang disebut Rasulullah sebagai makhluk yang sering berkitar putar-putar di antara kalian lalu bagaimana kalau kita melihat kucing itu tadi makan bangkai tikus kalau bangkai ikan nggak najis bangkai tikus tiba-tiba menyentuh air kita yang sedikit ini para ulama membedakan. Digampangkan, sudahlah kamu jangan suka kena waswas. Pokoknya kalau kucing itu hilang dari pandanganmu sesaat, sudah bebas. Ya sudah mungkin dia ke sungai, dia itu, itu sudah ini mungkin begitu sudahlah jangan dibikin was-was kecuali habis megang menggigit bangkai tak tahunya pak nyentuh air wudhumu yang sedikit tadi itu baru dikatakan kena najis selagi tidak nggak usah pusing apalagi kucing yang nggak ngapa-ngapain sudah wong kelihatan hilang sepintas saja balik sudah kita anggap dia sudah cuci muka kok <laughs> nggak usah pusing-pusing ini eh, nah, ini ini madhab ini jangan dia orang bikin susah bikin pusing nah, ini, jadi biarpun dia sudah hilang dari pandangan kita sesaat saja sudah ah ini masya Allah ke hammam dia ke toilet cuci muka dia itu saja mungkin meminum air sebab kucing itu cara minumnya tidak bisa dengan banyak hanya dengan lidahnya itu pun dimaafkan sudah jangan susah-susah dalam urusannya begitu jangan sudah kena was-was waduh kena kucing astagfirullahaladzim wow, wow, wow. begitulah para ulama membahasnya